اشهد ان لا اله الا الله وحده لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Masyurul muslimin Rahmanu wa Dua pekan yang lalu telah kita bahas di tentang Masalah yaitu bid'ah Mengapa hal itu masuk di dalam kategori akidah Bahkan kitab para ulama sunnah yang bahas masalah akidah Memasukkan bab ini di dalam kitabnya Menunjukkan perkara ini untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya dan karena pula amalan-amalan yang tidak cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama saja menandingi hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyekutukan di dalam hak yaitu hukumnya atau hak inilah menjadi sebab kenapa para ulama memasukkan hal ini dalam kitab tauhid atau akidah yang kemarin telah dijelaskan bola ada di antara pembagian daripada bid'ah yaitu bid'ah ikhtiyah qauliyah yang sudah kita bahas yang sudah kita bahas seperti bid'ahnya Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, australia, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah, Murji'ah dan juga seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas masalah pembagian yang nomor dua dari pembagian bid'ah ma yakunu fi asli gada yang mana tidak ada tuntunan sama sekali tidak ada tuntunan sama sekali di dalam Islam ya ya ayyuh kita ibadah lalu dia membuat yaitu ibadah yang baru Laisalaha aslun fisyari Yang tidak ada aslinya Tidak ada sama sekali Gandingannya dengan syariatnya tentunya أن sifat salat Khaira مشروعة Ini ada orang membuat sholat yang yang tidak disyariatkan. Ya, membuat sholat yang tidak disyariatkan. Maka ini termasuk itu amal ibadah yang tidak ada artinya Yang tidak ada aslinya sama sekali, Yang ini adalah hukum yang haram. Atau berpuasa hanya setengah hari atau puasa dua hari dua malam tidak tidak itu eh, tidak berbuka dan tidak juga sahur maka itu tidak ada asalnya sama sekali. Kemudian juga awal ayat dan asal juga memperingati hal-hal hari atau bulan atau tahun Bayu Masru atau yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala Ini termasuk amalan yang tidak. Oleh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat datang di kota Medina lalu menjumpai di situ merah maka beliau menanya mahaza al-yauman ada apa orang di dua hari ini dan biasanya perayaan itu kan Amirah lalu lantan itu Amirah ada apa kok dua hari itu kok Amirah dan ya, para sahabat radhiyallahu anhum ketika sahabat sudah masuk Islam apa katanya Baina ya kira Rasulullah Inna kunna kunjai juga Sesungguhnya kami balik ke Nigeria Meramaikan dua hari hari ini ya. Apa kata Nabi Yonkot ya Abdalahuma Khairan Kot Abdalahuma Khairan Mishuma Maka Allah telah mengganti untukmu yang lebih baik daripada dua hari ini. Lalu beliau menjelaskan Idul Fitri wa Idul Adha. Ini sudah jelas dijelaskan oleh beliau Allah telah mengganti dua kerajaan ini ada dua Idul Fitri dan Idul Adha Jadi hari ulang tahun berkenaan dengan hari raya Idul Fitri yang ke telah melaksanakan rukun Islam berubah baju puasa setelah puasa karena apa? kenapa harus Karena setelah menjalankan kewajiban mendapatkan rahmat dari Allah Taala bersedia. Dengan selesai melaksanakan tugasnya yang berupa puasa maka Allah mengajur maka dia mengajurkan untuk bersenang senang. Aiyah itu adalah senang senang. Makanya dilarang pada waktu hari raya itu kita berpuasa karena itu jauh lebih hari pasti. Yang nomor dua yaitu istirahat. Dan Idul Adha ini juga keramaian yang dilakukan oleh kaum muslimin sahabat setelah selesainya orang menjalankan haji. Walaupun kita tidak ikut haji, ketika saudara kita selesai menjalankan dan walaupun belum sempurna, tapi haji itu tidak Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bahasanya orang ketika dia dari tidak Arafah kemudian besoknya dia meninggal dunia belum sampai di sini lagi maka sudah sah karena al hajju Arafah. Nah karena seorang haji itu juga memerlukan tenaga, harta dan juga waktu yang cukup panjang maka kita ikut kesembilan dengan yaitu diadakannya Idul ada hari ini berkorban itu hari hari hari udhiyah, hari berkorban itu maknanya hari hari raya Idul Adha. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengadakan selain dua ini, termasuk mengamalkannya perkara yang baru di dalam Islam dan itu membuat syariat yang baru. Ya. Jadi kita tidak ada sifatnya hari dalam rangka yaitu 20 tahun sama at pondok dalam rangka 10 tahun yang mendirikan masjid atau dalam rangka umur saya 70 tahun atau 60 tahun yang tidak karena akhir menjadar pada ini ini semuanya harus kita pelajari ya. karena akhirnya ada menyambut kata pertolongan masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita yang bersama jangan masalah Naya kuno dengan biasa fil ibadatil masyru'ah ibadahnya ada tapi ditambahi kalau tadi tidak ada sama sekali karena masalah ini mayakun min aziyada menambah-nambahi dari ibadah yang tidak ada sama lau zata rak'atan khamisatan seperti orang yang sholat mestinya empat rakaat, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, lalu ditambahi satu menjadi lima. Jadi asalnya itu ada sholat namun ditambahi atau menguranginya. Makanya termasuk yaitu amalan bid'ah, amalan yang tidak ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini namanya asalnya ada lalu ditambahi. Atau orang itu setelah membaca walaupun Rabbi Firli Rabbi Alhamdulillah tempat kita tidak ada yang pernah saya pada waktu saya singgah di Jakarta sholat yaitu subuh khususnya amin yang lain amin tapi iman roh ya pikir gitu. ini tanda jadi sholatnya itu ada bacanya ada tapi sampai walaupun cuma Ya Allah ampuni saya tapi karena walau selalu dia mengatakan hendaknya dengan Quran ini yang Allah kabulkan. Dan yang lain tidak boleh. Atau orang itu punya awalnya sholat di tabiyah itu dengan takbir. Nah takbir baru dikasi al alhamdulillah tidak boleh. Walaupun alhamdulillah namun dikasi banyak angkat tangan subhanallah bukan Allah. Bukan tak, Allah Maha Suci Allah Taala. Allah Maha Allah Maha Besar. tidak boleh karena dia mengatakan man amila amalan laisa li amrina bahwa Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami, makanya tidak ada pelajaran dari agama Islam ini maka itu ditolak. Bukan maknanya mana larangannya tidak. Kalau mana larangannya itu hubungannya dengan urusan dunia. Orang makan keras, lalu ada orang alam Mana, kenapa halal dia karena tidak ada larangan, karena urusan dunia itu banyak seperti dia Ditanya, mana larangnya betul karena tidak ada larangan orang memaksakan karena ini urusan dunia jadi orang memaksa dia memakai di jarak antara 3 meter Nah jalanan larangan, satu meter pun atau lima meter pun tidak ada masalah. Itu untuk urusan dunia. yang kemarin sudah dijelaskan. Tapi masalah urusan baca tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Baik, namanya kita sholat kita Kalau kita sholat kita kita lakukan waktu subuh, diterima apa tidak? Tidak tidak. Bukan mana larangan, tapi tidak ada sun. Makanya ibadah semua ada sunnah. Dan kalau tidak ada kita tidak boleh dikerjakan. Dengan dasar ayat wa ma'afahumur rasulu fahuduh apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu kerjakan surat Al-Qasas ayat nomor 1 wa ma kumur rasul apa yang ditunjukkan oleh Nabi yang diperintahkan yang disunahkan amalkan wa ma naharakum anhu fantahu dan apa yang dilarang maka tinggalkan tinggalkan ya dan apa yang dilarang dikatakan seperti Nabi SAW melarang kita menghubungkan puasa ya pak. Menghubungkan puasa ya pak. Hari Jumat dilarang menghubungkan dan kalau kita puasa Dawud ya hari pas hari kemisnya kita berpuasa hari Jumatnya puasa lama karena tidak menghubungkan itu namanya larangan Demikian juga kita dilarang puasa buka, menyambung juga berbuka. Nah Rasulullah SAW ada buka, juga tidak puasa ibadah. Nah ibadah ada dua macam. Ada di diperintah, itu wajib kita laksanakan. Kalau perintah itu betul-betul sunnah, kita aktualnya untuk mengamalkannya. Ada lagi yang bentuknya larangan. Seperti kita dilarang sholat di mana? di kuburan ada kasusnya bukan kuburannya sholat tapi tempatnya ada kasus la tusallu ala al-quburi wa la tabridu ini, sholat tapi dilarang dilarang di tempat sholat di tempat sampah atau kotoran dan juga di tempat yaitu e, tempat pemeliharaan hewan-hewan ya itu dilarang karena dan sekarang tidak ada bolehkah kita kerjakan jika ada kalau bolehkah kerjakan dengan badan Tidak. Dengan cara yang tadi, wa ma'atakum rasulun Yang dicontohkan amalkan. Berarti kalau tidak dicontohkan jangan. Ya jadi ibadah itu ada tiga. Ada yang diperintahkan, baik yang wajib atau sunnah. Ini tidak kita kerjakan, berarti kita mampu. Karena kenapa selagi kita mampu? Karena ibadah itu perlu tenaga. Orang tidak bisa sholat berdiri dengan apa? Jujur, Tidak bisa jujur dengan berdiri. Ada yang bersurat dilarang kita. Contoh kita dilarang puasa pada buah wilayah. Dilarang puasa pada buah wilayah. Kalau perempuan tidak boleh. Dilarang pula wanita, kapan wanita dilarang sholat? Eh, nipah, dilarang ada dalilnya dua mana yang nomor tiga tiga ada larangan tidak ada perintah bagaimana kita kerjakan apa tidak bisa karena kembali kepada yang nomor pertama tadi karena dia menjelaskan karena Allah mengatakan dia ditentukan oleh Nabi kerjakan berarti yang tidak ditentukan tidak boleh karena Allah akan wa ma'atakum rasul yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita katakan berarti yang tidak dicontohkan tidak boleh dan yang dilarang juga tidak boleh jadi ada tiga pertama yang wajib sunnah kita kerjakan jika ada tunjuk dalil yang kuat yang nomor dua yang yang dilarang tidak boleh kita kerjakan yang nomor tiga yang tidak ada tunjuk tidak boleh kita kerjakan nah kalau kita punya prinsip seperti ini tidak boleh kita kerjakan ya tidak mungkin kalau contohnya apa kita sholat sehari tiga rakaat gimana mana sempat kaum pimpinan yang lainnya kita tidak akan menjadi persisnya namun kalau sholat versinya imamnya masing-masing kita akan berhubungan itu mulai tempat yang seperti tempat yang seperti karena tidak merujuk kepada sunnah Rasulullah dalam dalam Wasallam. Itu yang nomor dua, yang nomor tiga. Maya kulun azan ibadah makruah. Bahwasanya ibadah itu sudah ditunjukkan oleh Nabi. Ya ajiza ya ajiza ya ajiza ajiza ala sifat ghairi makruah tapi dibuat cara yang lain. Jadi ibadah itu sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia membuat cara yang lain. Ini termasuk bid'ah. Ya, jadi ibadah sudah ada contohnya tapi dia lupa contohnya. Dia membuat contoh yang lain. Sebenarnya apa? ada ka'adadil adharil masruh. Dan demikian itu seperti pikir yang disyariatkan tapi diakuatin jama'atin khutbah tapi dengan bersama-sama dan dengan suara yang berbunyi. Nah, pikirnya kan sudah dijelaskan bahwa zikir tidak ada satupun dari beliau menjelaskan kita harus bersama-sama. Satupun dalilnya. Ada pun Allah mengatakan wadzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah Taala dengan zikir banyak banyak namanya zikir bukan bersama-sama tapi bagaimana kita sering berzikir. Karena bangun zikir kita berzikir. Mau tidur mau makan berzikir. Zikran katsira ya setelah makan zikir lupa baca bismillah kita tengah-tengah makan zikir mau butuh kolesterol listrik zikir bermimpi jelek zikir pula mimpi baik zikir pula semua masuk WC keluar WC masuk masjid keluar masjid itu semuanya dilakukan sendiri-sendiri tidak dilakukan dengan berjamaah maka kita dilakukan berjamaah berarti dia membuat salah yang tidak disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah harus ada Kenapa kita telah berjamaah? Nah, jadi berjamaah, kenapa kita telah berjamaah? Allah maha mengatakan ya ayyuhalladzina tidak idza di sholat di min yaumil semua asau ilahi. Karena tidak waktu hari Jumat kalian dipanggil maka hendaknya segera kepada Allah Taala dan tinggalkan cangkangmu. Nah itu kita kenapa telah berjamaah ada dosa. Akan ada anjuran perintahnya. Fa'akimu sholat wa atu zakah wa syahu ma'arrah. Laksanakan sholat, kewajiban sholat. Wa atu zakah, tunaikan Warkau dan rumputlah bersama rukun agar sholat rapikan. Kecuali ada wudhu dan atau kita sakit atau kita dalam keadaan tanpa dengan dengan sabar ada sendiri. Nah ini maknanya ada saja jangan terbuka ada salahnya tapi dia membuat salah yang lain tidak diperkenankan. Karena apa di mengatakan? Barang siapa yang membacara yang lebih padat Berarti dia menganggap ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menganggap ibadahnya sendiri itu Karena perlu dibuat cara yang lainnya Baik, kita lanjutkan Contoh yang lain yang nomor tiga ini tadi Kalau tadi itu pikir dengan suara keras pertama-tama Wakat pasti ala asli terlibat seperti orang itu memaksakan diri untuk beribadah yaitu bangun dari mulai selai isya sampai itu Salat malam ada contohnya tapi beliau Allah mengatakan kumil laila illa qalila nisfahu wa abidu nisfu qalila Auzib alaihi wa rasul Qur'an tartila Salatlah di tengah malam atau seperti malam terakhir tapi orang ini membuat cara baru mulai dari Selasa sampai subuh. Makanya ketika ada sahabat yang ketika datang berkunjung di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanya tentang ibadahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga para sahabat ini punya prinsip itu kan nanti dari Allah dosa lalu yang akan datang dan memasukkan dalam kita Ada penjelasan tidak seperti nanti. setiap kita orang itu punya inisiatif masing-masing untuk meningkatkan ibadahnya. Untuk meningkatkan ibadah. Akhirnya yang satu apa katanya? Amma ana wa wa aqumul laila wa la ada pun saya akan salat terus menerus waktu malam itu. Saya tidak akan tidur yang lain wa ana asumu abad bala ukti. Kalau saya nggak bisa saya itu nah, nggak bisa saya ya itu kamu terpada. Adapun saya akan puasa terus menerus saya tidak akan berpuasa. Yang satu lagi wa ada la atazawwaj. Kalau begitu saya tidak mau menikah. Kalau menikah berarti saya nanti akan terganggu pada saya, pikir saya, sholat saya. Nah, ini semuanya yaitu ada saudara siang, ada saudara. Ya, sholat malam pula ada saudara tinggal tidak bisa. Beliau keluar. Memberi penjelasan ada pun saya katanya beliau, wa la a'lamukum billah wa adhakum Saya itu orang yang paling tahu tentang hukum Allah Taala dan saya paling takwa kepada Allah Taala. Namun saya malah anak aku wa abudu kan saya waktu malam saya tidur di masa kita bangun, lupa tidur terus dan bukan bangun terus. di tidur sana banyak terus silakan. Ini menunjukkan orang itu menjalankan malam malam betul, tapi caranya tidak cocok dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga yang puasa tadi betul, tapi dia berniat puasa selama satu tahun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan "Lah, tak kamu jangan puasa selama satu tahun. Ya, ini harus hati-hati supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendekir tadi ada jadinya bahwa saya pernah itu masuk datang rumah. Ada kelompok tanah orang yang membawa eh, berapa rombongan di diimpun satu orang. Dan sana lagi yang lagi apa akan jawab rasul. Padahal Subhanallah Subhanallah. yang sanak adalah Allah Akbar Allah Akbar hadis ini dijelaskan oleh Imam Muslim ya kemudian yang satu lagi baca la ilaha illallah la ilaha illallah yang satu lagi yaitu subhanallah yang satu lagi alhamdulillah maka sahabat ini maksud kamu itu mau apa adalah itu berpikir kamu itu mau apa baik Abu Abdurrahman karena namanya Abu Abdurrahman daripada dari al-ngobrol di masjid menunggu yang lima mungkin dia satu atau bicara maka lebih baik kita kita ini berkumpul seperti ini. Apa katanya Rasul nah, ya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu Kenapa kamu tidak beristighfar untuk dosamu? Ini Rasulullah SAW baru saja meninggal dunia itu banyak sangat ada sahabat sangat banyak kemudian juga bencana bencananya juga belum tercatat meninggal dunia apakah kamu itu ingin merusak agama juga? padahal orang itu berpikir ya. akhirnya satu persatu keluar dan sebelum mengatakan apa katanya ya dalam kan mau saya berfirman saya ini minta izin kecuali kebaikan saya ini tidak kebaikan apa katanya ma min rizin min al khayri beginilah sahabat berapa banyak orang tujuan yang baik satu Baik. Tujuannya baik ikhlas karena Allah Ta'ala baik. Namun amal harus ada susu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan dilarangnya orang itu membuat satu perkumpulan atau ibadah tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Adapun kita bersama mendengarkan saja Rasulullah SAW didengarkan pula oleh para sahabat ada Demikian kita beliau pernah dipanggil di rumah Bainasi satu-satu wanita ini merasa kesepian. Kesepian maknanya ya, itu nanti sering datang kepada Bainasi. Ada ah, jalan wanita kapan kami ditempatkan waktu. Makanya beliau datang di rumah. Di taklim di rumah rumah pun juga ada dalil yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira berempat. Kan, Al-Qismul Rafi membaca nomor 4 macam-macam di antara sin ayat menyebar ma yakunu fi taksisi waqtin bil ibadatil masru'ah mengkhususkan waktu-waktu ibadah ya, yang mestinya sudah ada syariatnya tetapi lam yukhasis syar'i dia mengkhususkan ibadah dalam waktu tertentu yang kita ditunjuk oleh beliau mengkhususkan contohnya apa? kata sisi yaum dari sisi mengkhususkan orang itu mengadakan antara malam dan sakta walaupun sholat bersama ya. sholat bersama sholat sunnah dilakukan bersama hanya sholat tarawih atau sholat istiqomah karena ada tanda. atau juga sholat dia itu berada ada tadi atau juga sholat berbaca karena mengadakan sholat kita di dalam menyambut misalkan atau menyambut datangnya tahun baru ya lalu disambut dengan malamnya dengan sholat bersama di belakang hari ini namanya mengkhususkan amal ibadah dalam satu waktu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita masuk dalam suatu acara bid'ah yang kita pahami. Namun kita mengkhususkan malam sholat yaitu malam setiap harinya ada barisnya. Kumil dan bangun waktu malam. Ya, Fakul tustaghfiru rabbakum beristighfar kamu kepada Rabbmu. Kita juga sholat duha ada. Maksudnya kalau ada dan kita juga sholat rawatib juga ada dalil ya walau jadi maksudkan waktu beribadah atau waktu untuk beribadah khususnya saat ah, siang itu menyambut satu al muharram tadi kalau tidak dalam rangka menyambut menyambut satu al muharram tapi satu muharram jatuh pada hari Senin karena dia ingin puasa hari Senin atau Kamis maka itu hari Senin jangan ada hari Kamis telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasil fa'inna asal siam wa siam maka menurut asal puasa dan menjalankan sholat malam pun disyariatkan tapi harus malam ini atau malam kita biar di dalam rangka membuka masjid baru dibangun kita malah mengadakan sholat pertama juga tidak. Walaupun dia tadi atau orang itu baru baru mendirikan pondok ya atau sudah selesai kemudian malam diajarkan untuk tanda bersyukur pada Allah Taala sholat bersama-sama waktu malam juga tidak karena ibadah adalah contoh ini jadi kita ibadah bukan hanya bagaimana kita bagaimana perasaan kita enak dan ya. tidaknya tapi bagaimana mana surganya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pun sekarang kembali kepada masalah hukumnya, hukumnya bid'ah. Jelas kemarin masalah urusan-urusan duniawi hukumnya boleh. Jelas tidak ada dua syarat, tidak ada larangan, yang nomor dua tidak membawa kepada kerusakan. Sekarang masalah urusan kita antara akhir di kodia yang baru kata bahas yang nomor dua bid'ah ibadah ini bagaimana hukumnya kalau bid'atin fitdini faya mukarramatun sebuah kelalan setiap kebiasaan dalam agama dalam agama ini bukan dalam urusan dunia maka itu haram terbuka tersepat dengan dasar hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengatakan hukum halal, haram, wajib, serta bukan harus ada Kalau tidak ada dalil, tidak ya. mana dalilnya kalau semua bid'ah dan bid'ah adalah bid'ah ikhtiqadiyah. Keyakinan keyakinan yang kemarin sudah kita jelaskan. Itu roh, dan juga yang lain. Karena maksud bid'ah ibadah yang tadi kita jelaskan. فهي مخرجة وضلالة أرجى التصدق بمن ذكر الحافظية التوحية وإياكم ومختصات jauhkan dirimu dan dari perkara-perkara yang jauh bukan agama ya karena agama tidak ada pembaruan ya tidak ada tasdid pembaruan agama tidak ada kalau dunia kalau masjid direaktif ya bukan ya dua tahun atau satu tahun dilihat dua kali tiga kali tidak ada satu masalah tapi is agama itu tidak ada rehat ya syariat tidak ada rehat apalagi akhidat tidak ada rehat maka tidak ada tidak ada perbaikan karena sudah baik karena dan juga karena sudah sempurna sempurna lalu dia mengatakan fadilnya كل مختصة بدعة dan setiap yang baru dalam masalah akidah atau ibadah ini adalah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dan setiap bid'ah adalah tersesat dan ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang mengatakan pendapatnya ulama maka kita bisa kembali kepada pendapat ulama yang berbeda dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita wajib mengikuti beliau. Wa mayyutir rasula faqad atau Siapa yang taat kepada Rasulnya, dia berarti taat kepada Allah. Tidak ada barang siapa yang taat kepada Rasulullah. Maka taat kepada Allah tidak. Maka wa mayyutir rasula faqad atau Sedangkan dia menghukumi bagi kullu bid'ah wa kullu bid'atin dolalah setiap desa itu adalah tempat dan ini adalah urusan ini urusan juga bukan urusan sendiri dan bukan urusan sarana sarana itu peralatan ya peralatan baru tapi belum tentu semuanya halal dan bukan belum tentu semuanya haram karena itu urusan sudari baik demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas pula man ahdasa fi amrina Barang siapa yang membuat cara baru di dalam agama kami, ya membuat syariat baru dalam agama kami, Malaysia minu yang tidak terjadi bahwa Rasul di mana bahwa makjudul maka itu ditolak. Hanya saja di sini ada kesesatan di ada empat macam ya. Pertama, hukumnya haram dan itu menunjukkan pula syirik haram Muslim banyak orang minta kepada selain Allah minta doa dalam ibadah maka barang siapa yang berdoa kepada jin berarti dia minta bisa jatuh kepada arahnya berjatuh pada syirik yang mana dia telah keluar dari Islam karena Allah mengatakan untuk berlaku mintalah kamu kepada aku mana kepada Allah aku akan mengampuni Allah tidak menyuruh hambanya untuk minta kepada selain Allah karena selain Allah Taala miskin selain Allah Taala tidak punya apa-apa selain Allah Taala itu miliknya Allah dengan bukti kalau kita mau diambil Allah Taala ya dengan bukti anak kita kalau sudah diambil Allah Taala tidak bisa tidak bertanya Jadi makhluk itu semuanya miliknya Allah. Billahi asis samawati Alhamdulillah milik Allah semuanya yang ada di langit Jadi barang siapa yang manggil pemohon kepada selain Allah Taala berarti dia jatuh kepada bid'ahnya haramat syirkiyah. Bid'ah yang haram yang kepada syirik. Orang minta Allah dan juga memohon kepada malaikat kita memohon kepada Nabi guna sendiri memohon kepada siapa kepada Allah nah ini harus kita karena doa itu doa ubul ibadah doa itu adalah puncak ibadah dan kita akan bisa mengalami kalau lihat sekarang ketika hujan itu ditahan oleh Allah ada satu pun yang bisa mendatangkan kita ada takdir yang bisa mendatangkan kita yang mana banyak hukum yang terjadi dengan itu? Adakah malaikat yang bisa mendatangkan hujan? Adakah batu yang diselamatkan? Katanya batu dengan harganya puluh juta. Dapatkah dia mendatangkan hujan? Tidak. Ya. Menurunkan hujan tidak. Bagaimana menunjukkan yang lain? Makanya dia menunjukkan kita tidak boleh minta kepada Allah. Jika orang minta pada Allah, maka dia jatuh kepada Syirbil akhir dia yang itu menurut dia keluar dari Islam kecuali kalau dia tongkat maka sebelumnya tidak tahu kemudian dia bertongkat pelajarnya nggak ngerti Wamina mahu min wasail syirik ada karena belum jatuh kepada syirik tapi sarana menuju kepada syirik ya belum jatuh kepada syirik tapi sarana menuju syirik Seperti apa? Seperti keabwali, keabwali ulat tidak. Seperti perkataan-perkataan orang jahiliyah dan juga mokal silat. Yang mana menurut subhat mereka. Bahwa Allah Ta'ala itu tidak punya sifat. Kalau punya sifat, dia punya kata dengan makhluk. Kalau mereka mendapatkan racun semacam ini, itu mereka belum dikatakan dia telah keluar menuju bagian bin asyik. Tapi kalau dia sudah yakin betul dia sudah dapat ilmu, kok menolak tadi menolak kalau hanya Allah Taala tidak punya sifat, tidak punya nama, maka jatuh kepada aku dia, batil. Namun kalau dia masih punya dugaan, oh saya tidak mau menetapkan Allah itu buruk. Saya tidak mau mengatakan Allah itu cinta Karena cinta itu juga sifatnya manusia ya, Maka itu tidak termasuk Bisa yang menuju kepada syirik Tapi belum sampai kepada perbuatan syirik Contohnya pula di sini Yaitu Min wasail syirik ikal bina Adal kukuri wa sholati wa sholati Ada orang sebenarnya sholat karena Allah Ta'ala sholat karena Allah Ta'ala namun tempat di pinggir pesarian atau pinggir kuburan ini belum jatuh kepada syirik kalau dia maunya kepada Allah cuma ini hampir-hampir sarana menuju kepada kesyirikan maka ini hendaknya kita mencari demikian juga doa karena kita doa di mana saja boleh doa yang mustajab adalah doa di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Allah Taala dan cara punya seperti berdoa di Masjidil Haram. Ya, karena ada dalilnya berdoa juga di Masjidil Nabawi. Ya, karena ada lipatan tanda berdoa pula yang di Mina ya ketika waktu haji. Di Arafah ketika waktu haji. Di Muzdalifah ketika waktu haji. Ini ada dua-dua ada pun kita memilih sesuatu masjid tertentu yang tidak ditunjuk oleh dia SAW maka tidak ada bedanya yaitu pahala. Kalau orang meyakinkan bahwa kalau saya doa di itu banyak pahalanya berarti dia jatuh kepada si ataupun belum menuju kepada si kiri karena dia masih berdoa kepada Allah. Yang nomor tiga. Wa minha ma Namalah Ubabin Hamawa pun maka dia jatuh kepada kefasikan Belum jatuh kepada wasil, fil tadi kepada fasik Seperti Kadin Adil Khawarij Wal Qadariyah Wal Wal Murjiah Ya orang Murjiah menganggap bahwasanya iman itu hanya ada di dalam keyakinan Ya, tapi dia masih mengamalkan. Kalau orang itu dia masih mengamalkan dan menganggap bahwa iman itu hanya dalam hati, ah, yaitu amal di luar dari iman maka dia jatuh kepada bid'ah mufsikoh bid'ah fasik tapi belum keluar badan adalah jenis fitnah yang maksiat bid'ah maksiat jadinya ada katanya banyak dan karena contohnya juga banyak pula ini dijelaskan dalam kitab al-ikhtisab bisa fitnah maksiat tentunya apa? tentunya orang bukan mau menikah karena untuk memutuskan ibadah jadi cuma mengkhususkan kecuali kalau cuma mengkhususkan karena dia punya sakit lain-lain ini impoten dia tidak mau menikah karena khawatir tidak bisa membahagiakan istrinya ada iman satu orang kuat awalnya dia mengkhususkan atau orang cuma mengepiri supaya ibadahnya dia tidak terganggu lagi sama nah, makanya namanya bid'ah maksiat Demikian kita orang itu puasa tapi bersih. Jadi puasa memanas di dalam terik matahari. Beranggapan pahalanya supaya maka Makanya namanya kita maksiat. Ya. Jadi puasanya diterima tetapi berdirinya memanas dia tidak diperkenankan. Dan begitu ya, kalau misalnya kalau misalnya yang ya, dimuliakan Allah Taala yaitu pembagian yang harus kita pahami dan jelas bahwasanya semua perkara bid'ah tadi dalam masalah urusan agama dan hukum yang haram termasuk kesesatan walaupun tingkatan satu sama lainnya berbeda di dalam beratnya dosa. Namun walaupun demikian kita harus bisa menjauhinya dan untuk menjauhi fitnah dan kita harus berselingkuh dan juga sering mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kalau kemudian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته